بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ikhwan Fiddin, kembali kita mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya. Di masjid kita ini setiap selepas sholat maghrib menjelang sholat isya dari semua kita dalam judul Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah Sesuai dengan judulnya sampai tulis yakni Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi Hafizullah Ta'ala menerangkan kepada kita dalam kitab beliau ini tentang dakwah Ahli Sunnah memiliki sifat-sifat karakteristik simbol yang mereka dikenal dengannya dan disitu sini beliau mengkaji tentang hal itu kepada kita. berkaitan dengan simbol yang kita ambil pada pertemuan terakhir malam sebelumnya berikan judul bab tersebut dengan bunyi dakwah ahli sunnah sesat madiyah dakwah ahli sunnah bukanlah materialistis ya dakwah ahli sunnah mereka bukan mengejar materi tidak penting di sisi mereka materi bukan puncak keinginan mereka adalah materi Kemudian beliau bawakan keterangan tambahan dalam judul bab ini. Beliau mulai dengan pembacaan beberapa dalil dari al quran Karim bahwasanya ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini adalah mengikuti para nabi dan rasul yang mana para nabi dan rasul ketika berdakwah mereka tidak meminta upah bayaran ganjaran dari dakwah mereka tidak meminta bayaran tidak meminta ganjaran tidak meminta upah tidak meminta gaji dan ini beliau susulkan kepada kita dengan beberapa nama nabi yang mana ini merupakan ciri khas mereka. Dakwah para nabi tidak meminta bayaran. Demikian juga dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta bayaran dari dakwah beliau. Sebelum kita lanjutkan, materi yang masih tersisa dalam bab ini kita akan bacakan satu faedah penting bahwasanya hal ini adalah ijma ya arti daripada ijma adalah itu ke sepakatan para ulama ridwanullahi alaihim ajma'in tanpa ada perselisihan di antara mereka dan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatawa jilid yang ke-30 halaman 204 Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, "Was sahabatu wat tabi'una wa tabi'u tabi wa tabi'u tabi'in wa ghairuhum min al-ulama'i al-mashhurin inda al-a'immati bil Qur'ani wal hadits wal fiqh." إنما كانوا يعلمون بغير أجرة yakun indahum عندهم yu'allimu bi ujratin aslan artikan ucapan beliau wassahabah para sahabat wattabi'un kalangan tabi'in watabi'ut tabi'in demikian juga tabi'ut tabi'in wa ghairuhum min ulam min al ulama al masyhurin dan selain mereka dari kalangan ulama yang terkenal indal ummati di sisi umat Terkenal dengan apa? Bil Qur'ani wal hadithi wal fikhi. Yang terkenal dengan ilmu Qur'an, ilmu hadis, demikian juga fikhi. Inna kanu yu'allimuna bighairi ujratin. Sesungguhnya saja dahulunya mereka mengajar tanpa upah, tanpa gaji, tanpa balasan bayaran. Walam yakum indahum ma yu'allimu bi ujratin aslan. <coughs> Dan tidak ada di kalangan mereka seorang pun yang mengajar dengan balasan upah sama sekali. Sama sekali. Nah, jadi beliau bawakan kepada kita adalah pertama tiga generasi emas pertama. kelas. kalau mereka mereka sepakat sambil pun datang penyelisihan setelah mereka tidak dianggap. Yang dianggap adalah mereka. Yang dipuji oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah tiga generasi terbaik dalam umat ini, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak seorang pun dari mereka yang mengajar dengan upah, mengajar dengan bayaran. Artinya, apa kesimpulan dari kemungkinan ini? Ini perkara ijma. Ijma. Hebat siapa si perkara ini? menjadi si ijma. Dan si ijma adalah kesesatan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari keterangan tentang jalur-jalur para dai atau dengan istilah apapun mereka pencerama, ustadz, kiai, muallim, khotib. al yang tampil di hadapan umat untuk menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kalau kita dahulukan. Keterangan di depan bahwa jalur tahar atau sumbangan atau apapun namanya sampai kepada mereka dari tiga jalur. Pertama dari pemerintah. telah terdahulu penjelasannya. Bahwasanya hukum asalnya adalah Naam boleh apabila pemerintah memberikan intensif sebagai bentuk upah Naam dari pemerintah. Dan yang paling pertama mencanangkan hal ini adalah Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dengan alasan bahwasanya di zaman tersebut ketika anak-anak kecil terkhususnya di kota Madinah terlantar dikarenakan laki-laki dewasa yang ketika itu dibutuhkan tenaga mereka untuk melakukan jihad melebar melebarkan sayap Islam ke timur dan ke barat akhirnya kota Madinah kosong dari laki-laki dewasa termasuk orang tua akhirnya anak-anak mereka terlantar ini satu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu <clears throat> Akhirnya membuat majelis untuk anak-anak biar mereka lebih terdidik. Kemudian dibukalah majelis di masjid dengan pengajar dan semenjak saat itu pengajar dibayar oleh Umar ibn Khattab gaji diambil dari baitul Mali muslimin dan tradisi ini diikut di, diikuti oleh khalifah setelah Umar bin Khattab yang mana juga sumber Pendalilannya adalah dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Anjuran dari Nabi SAW untuk mengikuti sunnah beliau serta sunnah khalifah yang empat termasuk di dalamnya Umar bin Khattab. Kemudian jalur yang kedua yang berupa sumbangan atau nah, harta bantuan atau apapun istilahnya yang sampai kepada pengajar, dai, penceramah, khutbah, muallim syekh, ustaz. Jalur yang kedua adalah jalur nam muhsinin non dakwah. Artinya apa? Dia tidak masuk dalam lingkaran dakwah. Bukan bagian dari orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Seperti muhsinin lepas entah para pedagang, pebisnis. Nah, dan terkadang mereka ingin mendermakan harta mereka harta yang berlebihan. Mereka ingin mendermakan harta mereka tersebut dengan sedekah infak dan mereka alihkan kepada para penuntut ilmu. Ketika kita menyinggung tentang para penuntut ilmu, paling pertama adalah nah, para dai, penceramah, guru, kiai, ustadz dan semisalnya. Nah, bagaimana ketika datang harta atau sumbangan bantuan dari jalur mereka, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh untuk menerima selama tidak meminta selama tidak meminta karena terletak dahulu pembahasannya serta penyebutan dalil-dalil juga yang kita kutip dari kitab Al-Ubudiyah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya hukum asal meminta-minta akan datang pengecualiannya hukum asal dalam meminta-minta dari selain Allah tabaraka wa taala yang dijadikan makhluk hukum asalnya adalah haram paling minimnya adalah haram Termasuk ini. Ketika datang sumbangan pemberian atau harta dari muhsinin dalam dakwah. Nah, artinya bukan berkecimpung dalam dunia dakwah. Mungkin dia muhsinin lepas. Dia memberikan sumbangan. Hukum asalnya adalah boleh untuk menerima. Dengan catatan tanpa diminta. Kalau diminta masuk dalam tasawul, nanti akan datang juga keterangan lebih dari penukilan para ulama. Bahwa hukum tasawul adalah tidak boleh atas nama pribadi ataupun atas nama dakwah. Dan nama dakwah, atas nama dakwah lebih jelek, lebih buruk. Nah, kecuali <clears throat> kecuali pemberian mereka tersebut meskipun cuma-cuma tanpa kita minta kecuali ada dorornya bagi dakwah seperti mereka mempersyaratkan syarat-syarat yang merugikan dakwah merugikan agama Islam Nah, misalnya kalian mengambil uang ini namun melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Yang mana perbuatan tersebut yang disyaratkan adalah menyelisihi syariat. Nah, dari sini tidak boleh. Meskipun dipakai secara cuma-cuma, hukumnya adalah tidak boleh. Namun ketika tanpa syarat, hukum asalnya boleh. Keumuman dari hadis Rasulullah saw kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaruddu hadiyatan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah menolak hadiah sama sekali pemberian cuma-cuma tanpa ada syarat nah eh, beliau tidak menolak dalam artian beliau menerima dikarenakan sebagai bentuk balas budi yang baik adalah ketika seseorang memberi kepada kita harusnya dia cinta kepada kita dia suka kepada kita dia senang kepada kita balas rasa suka dia kepada kita tersebut dengan diambil jangan ditolak dan akan membuat dia kecewa, akan membuat orang yang memberikan kepada kita dalam bentuk hadiah kecewa dan itu bukan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kesimpulannya, ketika datang pemberian dari sebagian muhsinin, sebagian donatur, non dakwah, artinya adalah pemberian lebar dari fa'ilul khair. Hukum asalnya adalah boleh untuk menerima ketika tidak diminta ketika itu dalam bentuk meminta tasawul hukumnya menjadi hukum asal meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah haram persyaratan yang kedua adalah nah ketika tidak ada syarat yang menyelisihi syariat kemudian pihak yang ketiga kita selalu memperinci karena biar detail jelas tidak ada lagi keraguan dan kesamaran di dalamnya agar kita bisa tahu bahwa Nah, mana sebenarnya ahli sunnah sejati? Di antara ahli sunnah yang mengaku ahli sunnah namun ternyata dia adalah penyusup. Dia adalah na'am menyelidak masuk ke dalam salafiyah dengan kostum salafiyah wa illa dia adalah hisbiyah. Yang ketiga adalah enam menerima dari dari orang yang masuk dalam lingkaran dakwah dengan bahasa kita mungkin semacam santri atau orang yang diajar entah itu dengan statusnya santri ataupun ikhwah biasa yang ikut dalam majelis taklim ahlu sunnah wal jamaah. Nah, apa hukum mengambil pemberian mereka? Ini dia. Apa hukum mengambil pemberian mereka? Di sini perlu untuk diperinci, ketika mereka memberikan dengan bentuk semacam balas jasa karena Mungkin dia merasa apa yang didapati dari guru dia tersebut adalah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian dia kasih semacam balas budi berbentuk hadiah. Nah, kalau dengan maksud hadiah adalah silahkan diterima. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah SAW kata Ibnu Umar, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam ya rudu hadiah dan Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah. Kalau itu dalam bentuk pemberian cuma-cuma. Nah, yang terlarang adalah apabila si guru, si murid, nah maksud kami eh, si guru, si pengajar, muallim, syekh dan misalnya mempersyaratkan bahwasanya siapa yang datang belajar kepadaku bayar sekian sekian per majelisnya atau per bulannya. Nah, ini yang tidak boleh. Mempersyaratkan bahwasanya siapa yang datang belajar ke majelisku per satu majelis misalnya membayar sekian atau per satu hadis yang aku sampaikan dibayar sekian atau lebih sempurnya lagi zaman sekarang mungkin sering kita dengar adalah insentif per bulan per murid bayarnya 350 ribu sebulan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Barakallahu fikum jami'an. Karena kenapa? Sama saja orang ini menjual, menjual agama. Wallah ini menjual agama. Terdapat <clears throat> pelarangan yang keras dari para salah salaf ridwanullahi Alaihi ajma'in terhadap orang semacam ini. Nah, terhadap orang semacam ini, dia menyampaikan ilmu agama di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala Nah, anugerahkan kepada dia. Kemudian ilmu agama yang dia dapat tersebut malah dia jadikan sebagai ajang bisnis duniawi ya dia jual. <coughs> dia jual. Kita akan bacakan beberapa penukilan dari kalangan salaf radhiyallahu alaihi majma'in yang kita nukil dari kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah Al-Khatib Al-Baghdadi. Dalam buku tersebut Sang penulis yakni Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan beberapa penukilan ulama tentang tercelanya meminta-minta atas nama dakwah, tercelanya meminta upah ketika menyampaikan pembelajaran agama. Pertama datang dari Imam Ahmad bin Hambar, rahmatullahi alaih, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya beliau pernah ditanya. Beliau pernah ditanya Ayub tabu aman jadi ul hadis, apakah boleh untuk menulis dari orang yang menjual hadis? Artinya dia mempersyaratkan siapa yang mau mengambil hadis dariku silahkan bayar. Nah, tidak boleh masuk dengan gratis. Yang mau menghadiri majelisku silahkan bayar. Imam Ahmad ditanya tentang orang seperti ini, Ayub tabu mimma yabiul hadis, apakah boleh untuk kita menulis eh, mengambil ilmu, menimba ilmu dari orang yang menjual hadis. Kata Imam Ahmad rahmatullahi alaihi memberikan jawaban bahwasanya la wala karoma, tidak, tidak ada kehormatan baginya. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang menjual. <clears throat> Nah, ilmu hadis. Mencakup di dalamnya ilmu hadis, mencakup di dalamnya ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berkaitan dengan agama. Ingatkan kami di akhir bahwasanya ada beberapa syubhat yang terkadang mereka lontarkan karena ada hadis yang datang dari Rasulullah SAW bahwasanya nah Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu terkhususnya berkaitan dengan Al Quran dia pernah merukyah dengan surat Al Fatihah ya bagian daripada Al Quran kemudian meminta upah terkadang mereka menggunakan nah dalil ini sebagai syubhat akhirnya membolehkan tentang meminta-minta ketika mengajarkan ilmu Al Quran akan kita sebutkan nanti di bagian akhir. Ini pertama datang dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau katakan la wala karoma. Tidak, tidak boleh ambil ilmu dari orang seperti itu. Tidak ada kehormatan bagi dia. Kemudian yang kedua datang dari Imam Ishaq bin Rahawi. Tadi. Imam Tabi tadi. Dia juga pernah ditanya eh, dari sumber rujukan yang sama. Kita Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah milik Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia pernah ditanya Anil muhaddis yuhaddisu bil ajur. Ditanya tentang seorang muhaddis yang dia menyampaikan ilmu hadis namun dengan bayaran upah. Artinya dia membayar. Karena maksud kami dia minta untuk dibayar. Jadi setiap satu hadis yang dia sampaikan bayar. Setiap satu hadis Nah, hendaknya orang yang hadir majelis tersebut membayar. Dijawab oleh Imam Ishaq bin Rahawai kata beliau, "La la yuktabu anhu." Tidak, tidak boleh menulis ilmu hadis dari dia. Nah, dengan keras mereka berkata, "Tidak. Jangan ambil ilmu dari dia." Karena tidak berbarokah, dia menyelisihi menyelisihi nah, dakwah para nabi dan rasul. Telah terdahulu penukilan dalil yang beliau bawakan sang penulis kepada kita di awal-awal kitab ini, di awal bab ini maksud kami, para nabi dan rasul tidak pernah meminta bayaran sepeser pun dari dakwah mereka. Di Fisul dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengambil sepeser pun bayaran dari orang-orang yang beliau dakwahi. Disusul lagi orang-orang yang jadikan yang kita jadikan mereka sebagai panutan dan suri teladan. Tiga generasi emas dari kalangan salah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah kita memulai dengan majelis pada malam hari ini bahwasanya ini adalah ijma yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau bagi kalau itu dari mana mereka contoh? Tidak ada contoh. Wah, dari diri mereka sendiri. Nah, ada kemungkinan yang ketiga kita akan selesaikan masih pada sumber rujukan yang sama, Al-Kifayah fi ilmi riwayah Kali ini datang dari Imam Abu Hatim Ar-Razi. Aku tahu siapa Abu Hatim Ar-Razi, Imam Jarwa Ta'dil. Nanti tiga nama yang kita sebutkan di sini adalah tiga nama yang diakui tentang keilmuan mereka, keimamahan, keimamahan mereka, kesalafiahan mereka. Kali ini datang dari Abu Hatim Ar-Razi. Maksudnya dia pernah ditanya, "Amman yakhudu al-ajr al-hadis?" Tentang orang yang mengambil upah bayaran akan ilmu hadis yang dia sampaikan. Oke, boleh tidak untuk mengambil dari orang semacam itu. Faqala kata Imam Abu Hatim Ar-Razi la yuktabu anhu, tidak ditulis dari dia. Nah, cari cari pengajar yang tidak mengambil yang tidak mengambil upah bayaran atau gaji terhadap apa yang mereka ajarkan berupa ilmu agama. Wallahu musta'an dan fenomena zaman sekarang lebih laris manis. Nah, majelis pengajar yang dibayar lebih banyak. Pengikut mereka lebih banyak dibanding dengan orang yang gratis jarang. Nah, entah kenapa demikian. Mereka lebih memilih untuk yang membayar daripada yang gratis. Padahal lebih berbarokah yang gratis. Sebagaimana juga nabi para nabi dan rasul. Mari kita bacakan penukilan dari Imam Nam Abdul Aliyah dengan sanad yang sahih kata dia alim majanan kama ulimta majanan ajarkanlah ilmu secara gratis sebagaimana kalian juga mengambil ilmu secara gratis nah dan kita dapati generasi demi generasi secara turun temurun para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gratis tidak membayar para tabiin mengambil ilmu dari sahabat dan ridwanullahi alaihi majma'in juga gratis tidak bayar. Nah, disusul lagi berikutnya, tabi'ut tabi'in juga mengambil ilmu dari para tabi'in gratis tidak membayar. Dan inilah salafiyah barakallahu fikum jami'an. Barang siapa yang mengakui salafi, mengakui ahlu sunnah, kemudian menyelisihi perkara ini, diragukan tentang kesalafiahannya. Kan tidak ada. Dari mana mereka mengambil dalil, dari mana mereka mengambil panutan, dari mana mereka mencuri dan Tidak ada sama sekali. Bahkan yang datang adalah celaan. Celaan bagi naam orang-orang yang mengambil taib <coughs> yang mengambil upah dari pembelajaran agama Islam mereka. Kita akan baca satu penukilan dari Imam Ibn Jauzi Nah, Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah taala dalam kitab Fathul Mughith. Fathul Mughith adalah kitab mustalah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Di dalamnya membahas tentang bagaimana hukum seorang muhadis ketika dia menyampaikan hadis dan meminta bayaran akan tahdisnya dia tersebut. <coughs> Penukilan yang moga saja bermanfaat kita baca dan kami mengharap untuk disimak dengan seksama Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, "Wa minal muhim huna an naqul wa minal muhim." Kata beliau di antara perkara yang penting di sini untuk kita sebutkan, perhatikan beliau sebutkan ini perkara yang penting. Belikan, beliau berikan pen, berikan tanbih sebelum beliau mengucapkan apa yang ingin beliau sampaikan. Ini perkara yang penting. Qad ulima anna hirsat talabati lil ilmi qad fatara, qad fatara. Labat qad batula. Telah diketahui bahwasanya semangat para penuntut ilmu terhadap ilmu telah surut, tidak bahkan batal. Ya, artinya apa? Di zaman kita sekarang ini, sebelumnya lagi, di zaman Imam Ibnul Jauzi beliau menganggap bahwasanya nah, semangat untuk menuntut ilmu agama hampir tidak ada. Sudah surut semangatnya. Para penuntut ilmu pun mungkin lebih sedikit dibanding dari orang-orang yang lainnya. Artinya hampir hilang. Bahkan kata beliau di sini, la bal qad batala, hampir-hampir habis. bagi lil ulama'i ayyuhabbibu lahum ilm. Oleh karena itu, sepantasnya bagi para ulama untuk membuat mereka cinta kepada ilmu. Ini paling pertama. Ulama hendaknya membuat nah umat menggiring mereka agar mereka cinta kepada ilmu. Beliau lanjutkan lagi. Wa illa fa idza ra'a talibul athari anna al-isnada yuba' wal ghalibu ala talabatil faqr tarakat talab fa kana hada sababan li mautis sunnah. Hanya saja ketika penuntut ilmu akar <coughs> melihat bahwasanya ilmu sanad dijual ilmu sanad, ilmu hadis, ilmu agama dijual. Artinya tidak ada yang boleh masuk ke dalam majelis ilmu kecuali setelah membayar. Dan kebanyakan daripada penuntut ilmu adalah orang-orang miskin. Ini kadang di zaman seluruh zaman demikian. Ahlul hadis adalah orang miskin. Yang semangat untuk mencari ilmu adalah kalangan orang miskin. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang bahkan sampai zaman yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Penuntut ilmu agama adalah orang miskin. Kebanyakan dari para penuntut ilmu adalah orang miskin. Dan kalau mereka mengetahui bahwasanya ilmu asar dijual, niscaya mereka akan meninggalkan untuk menuntut ilmu dan ini merupakan sebab matinya sunnah. Tanpa mereka sadari. Ternyata para dai yang menjual ilmu agama Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum jami'an. Kesalahan yang besar mereka lakukan apa itu? Mereka membunuh sunnah. Mereka membunuh sunnah. Karena setiap orang yang mau belajar bayar dulu. Kasihan orang tidak punya enam sesuatu untuk dia bayar, tidak bisa belajar. Bahkan ada ucapan yang indah dari Imam Ash-Shawqani dalam sebagian buku beliau. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya memang betul butuh untuk ini secara makna, walaupun mungkin suatu saat kita akan bawakan penukilannya dengan teksnya dengan konteksnya. Kata beliau bahwa kalau seandainya memang betul bahwasanya ilmu agama untuk didapati harus dibayar. Kasihan wahai orang miskin kalian tidak punya tempat di dalam surga. Orang miskin tidak punya tempat di dalam surga. Karena kenapa? Ya orang orang masuk dalam surga butuh ilmu, butuh belajar, butuh pintar. Kemudian untuk belajar, untuk pintar, untuk mendapatkan ilmu bayar, misalnya orang miskin tidak punya dapat tempat di dalam surga dan apa yang boleh katakan adalah tepat. Nah, artinya kita sebutkan kepada kepada Nah, ikhwah yang mendengar di sini ataupun di luar sana bahwasanya kejahatan yang besar ketika seseorang mengajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meminta bayaran. Kita telah bacakan penukilan dari para ulama terlarang untuk mengambil ilmu dari mereka. Ini juga sebab bahwasanya sunnah akan mati. Kemudian penghalang bagi orang-orang mau masuk ke dalam surga. Kasihan orang miskin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga karena dilarang untuk masuk ketika tidak membayar lagi juga orang kaya yang punya uang belum tentu mau belajar. Nah, ini semuanya ikhwan dan kiram barakallahu fikum jami'an sebagai kesimpulan tentang pihak yang ketiga kita simpulkan. Bahwasanya apakah boleh untuk mengambil upah bayaran dari orang yang kita ajar dengan status santri atau semisalnya dari penopilan di depan hukumnya adalah naam tidak boleh ketika dipersyaratkan jangan mempersyaratkan bahwasanya si fulan bayar 300 bayar 250 bayar 700 dan semisalnya ribu atau berapapun itu kecil dan besarnya sedikit dan banyaknya hukum tidak boleh kecuali dengan satu jalur yakni nah pemberian tersebut datang secara cuma-cuma tanpa diminta sebagai bentuk hadiah tadi telah kita bacakan bahwasanya Nabi tidak pernah menolak hadiah satu hadis lagi kita bacakan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang pembahasan yang sedang kita kaji Bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kebagian jatah pembagian seluruh sahabat dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dari betul mal muslimin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak pemberian tersebut. Padahal yang berikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, iman huwa afqar ilayya minni. Wahai Rasulullah, berikanlah harta ini kepada orang yang lebih membutuhkan kepadaku. Maksud dari ucapan Umar adalah bahwasanya aku dalam keadaan yang mapan, mampu. Mungkin orang lain lebih butuh uang tersebut. silakan cari yang lain. silakan aku mampu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada dia, kepada Umar bin Khattab, juga kepada orang yang mendengar ucapan yang sama. Nah, pada kasus yang sama tertimpa kepada Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, ya Umar, ida ataka min hadal mal min ghairi musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa tamawwal bihi aw tasaddaq bihi wa illa fala tutbi nafsak yang artinya kata Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan naam pelajaran dan teguran kepada Umar bin Khattab wahai Umar apabila datang kepada engkau harta apabila datang kepada engkau harta datang bukan engkau minta min musyrifin wala sa'ilin. Engkau tidak mengharap pemberian tersebut, engkau juga tidak minta datang kepada engkau secara cuma-cuma. Datang dengan sendirinya. Maka ambillah fahudhu au tamawwal bi atau jadikan sebagai simpanan engkau. Belum mau belanjakan hari ini simpan. Au tasaddaq bihi atau engkau ambil kemudian engkau bersedekah dengan harta tersebut karena sudah di menjadi kepemilikan engkau. Wa illa kalaupun seandainya tidak, ya ada dua perkara yang yang terbetik dalam pikiran engkau bahwasanya aku akan dikasih atau aku meminta. Kalau ada dua perkara ini dalam diri engkau kemudian datang, fala tutbi nafsak, jangan engkau mengikuti bisikan hawa nafsu engkau. Artinya adalah tidak boleh tidak boleh untuk mengambil. Namun ketika datang dengan cuma-cuma, tanpa engkau minta, tanpa engkau mengharap, Nabi SAW menganjurkan tiga perkara. Fakuduhu, au tamawwal bi, au bihi. Ambillah, atau engkau jadikan sebagai simpanan engkau, atau engkau bisa bersedekah dengannya. Nah, jadi di sini barakallahu fikum jami'an kesimpulannya adalah <coughs> ketika seorang guru atau yang semisalnya kemudian mengajar ilmu agama dan dia mempersyaratkan ini yang tidak boleh tidak boleh untuk naam mengatasnamakan dakwah kemudian dia tampil di hadapan umat mengajar menyampaikan ilmu dan meminta bayaran dari murid tidak dan ini kita katakan tidak pernah ada di dalam dakwah para nabi dan rasul tidak pernah dibawakan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak juga dipraktekkan oleh tiga generasi emas pertama dalam umat ini kalau begitu dari mana datangnya tidak tahu dari mana bukan dari agama Islam dan barang siapa yang menyelisihi enam ijma ini, berarti dia menyelisihi agama Islam. Menyelisihi dakwah para Nabi, menyelisihi dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu wasallam, menyelisihi tiga generasi emas pertama. Ikhwan ikram barakallahu fikum jami'an, kalau seandainya ada di hadapan mata kita, kita saksikan, kita dengar bahwasanya ada satu majelis kemudian yang meminta bayaran akan pembelajaran agama Islam. Nah, di majelis dia tersebut tinggalkan orang tersebut karena majelis tersebut tidak berbarokah kita anjurkan demikian. Tinggalkan majelis tersebut. Silahkan cari majelis-majelis yang lain. Masih ada, Allah. Masih banyak majelis-majelis ahlu sunnah di permukaan bumi yang mengajar dengan ikhlas. Mengajar dengan taba'ah Secara gratis. Tis-tis. Tapi bagaimana dengan <clears throat> kita janjikan tadi di depan bahwasanya bagaimana kalau seandainya ada semacam syubhat bahwasanya nah uh, meminta-minta yang terlarang datang dari hadis Nabi SAW adalah meminta-minta secara pribadi, ataupun atas nama dakwah hukumnya boleh. Nah, ini karena syubhat, kita jadikan sebagai syubhat pertama. Bahwasanya meminta-minta yang terlarang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kumpulan dalil yang begitu banyak adalah meminta-minta secara pribadi ataupun meminta atas nama dakwah hukumnya boleh. Nah, ini syubhat kita jawab dengan simple bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal kali beliau hijrah ke, ke, ke kota Madinah hijrah dari Naam Makkah ke kota Madinah yang paling pertama kali beliau lakukan adalah Naam membangun masjid jadi beberapa hari pertama beliau atau Naam uh, <clears throat> Beliau tinggal di, di rumahnya Abu Ayyub al Ansor di Bani Najjar. Ini kronologisnya demikian, Abu ceritanya demikian. Beliau tinggal beberapa hari, pertama turun di tempat namanya Kuba. Kemudian beberapa hari, sekitar belasan hari, situ boleh pindah ke Nam Bani Najjar. Karena Bani Najjar adalah kabilah yang mana ibunda beliau berasal darinya. Jadi beliau merasa nyaman dan aman ketika tinggal di yang masih ada kekerabatan. Karena ibunda beliau Fatimah yang maksud kami eh, Aminah berasal dari Bani Najjar di kota Madinah. Akhirnya beliau bertolak pindah ke Bani Najjar. Di depan rumah Abu Ayyub al di seberang jalan ada pohon atau nam, ada kebun kurma yang sudah tidak produktif. Ada sebidang tanah kebun yang di yang di nam kelilingi dengan pagar kebun di tanah Arab demikian terkadang di kelilingi dengan pagar, pagar dari tanah. Di dalam kebun tersebut terdapat beberapa pohon namun sudah tidak produktif. Ada yang sudah tumbang, ada yang masih berdiri namun tidak produktif lagi. Kemudian di sisi yang lain ada kuburan orang-orang musyrik. Ada kuburan orang-orang musyrik yang sebelum kedatangan Nabi saw di kota Madinah mereka menyembah berhala. Dan berarti mereka adalah orang musyrik. Akhirnya ini syarif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberi sebidang tanah tersebut dengan tujuan untuk membangun masjid beliau. Akhirnya beliau minta kepada Bani Najjar dan hadisnya di Sahih Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bani Najjar, saminuni haitokum. Wahai Bani Najjar, juallah kepadaku kebun kalian. Nah, kebun kalian yang sudah tidak produktif, produktif tersebut. Karena Bani Najjar adalah para sahabat yang juga beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu bahwasanya Nabi SAW yang mau membelinya, mereka tidak mau jual, bahkan mereka berikan secara gratis. Ya Rasulullah karena lillah fakhudhu. Wahai Rasulullah, seandainya itu adalah untuk Allah, ini lillahi ta'ala ambil, tidak perlu bayar. Nah, yang mana itu adalah milik dua orang anak kecil dari seluruh kota Madinah, dari Madinah Jaya. Ya Rasulullah kalau memang itu untuk untuk lillahi ta'ala, untuk dakwah, untuk Islam, karena beliau ingin membuat masjid di Naam tanah tersebut, di kebun tersebut. Ambil, tanpa perlu bayar, kami sumbangkan. Namun kata Nabi Wasallam tidak, lah, aku bayar. Aku bayar. Nah, beliau bayar. Dan sampai hari ini yang kita kenal bahwasanya masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kebun Bani Najjar tersebut adalah namanya Masjid Nabawi bukan punya siapa-siapa. Punya siapa? Punya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai hari ini tidak pernah berubah namanya. Masjidun Nabawi, masjid punya beliau dengan harta beliau dibikin, punya beliau. Nah, dengan uang beliau dan seterusnya. Artinya barakallahu fikum jaminan sudah dapat tawaran, sudah mendapat tawaran dari dari para sahabat. Ambil saja secara gratis kalau engkau mau. Dan beliau membangun masjid dan masjid adalah sarana dakwah. Seandainya memang betul boleh untuk meminta-minta, misalnya beliau akan minta bahkan diberikan pun beliau tidak mau beliau bayar beliau bayar menunjukkan kepada kita di sini bahwasanya nah atas nama apapun meminta-minta hukumnya tercela la atas nama dakwah wala atas nama pribadi tidak boleh seluruhnya bahkan Syekh Mukbil rahmatullahi alaih mencela dengan keras lebih keras daripada orang yang meminta dengan nama pribadi yakni orang yang meminta dengan atas nama dakwah beliau keluar satu judul buku namanya Damul Masalah yang dipuji oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala antum tahu sendiri bahwasanya markis Damaj berdiri swadaya nah berdiri swadaya artinya apa murni punya beliau punya Syekh Mukbin harta beliau uang beliau tanah beliau masjid yang beliau bangun juga punya beliau dan tidak pernah minta sama sekali bahkan nah para para ulama yang jujur mereka mengatakan bahwasanya Jamiah Islamiyah masih bisa berdiri tegak sampai hari ini sampai sekarang karena ada sokongan dana dari pemerintah, dari kerajaan Saudi Arabia. Sedangkan punya Syekh Mukbil rahmatullahi alaih tanpa ada sokongan dana dari pemerintahan manapun. La Saudi wala Yaman, berdiri swadaya sendiri. Namun ternyata hasil ilmiah bisa menandingi, bahkan lebih di atas, lebih unggul. Nah, dan itu semuanya adalah berdiri tanpa meminta-minta. Sama sekali Terbukti dari tulisan beliau, Syekh Mukbil rahmatullahi alaih yang dipuji oleh Syekh Salih Fauzan bahwa Nah, ketika keluar tulisan tersebut dan sampai ke tangan Syekh Soleh Fauzan, Syekh Soleh Fauzan Hafidullah Ta'ala beliau memuji dengan kata beliau bahwasanya subhanallah Syekh Mukbil. Beliau membangun markis yang paling terbesar di alam semesta untuk abad kita sekarang ini. Nah, yang sebenarnya beliau membutuhkan uluran tangan dari para muhsinin dan donatur. Beliau membutuhkan uluran tangan hanya saja beliau keluarkan dikala beliau butuh dengan murid yang jumlahnya ribuan. Nah, dengan kebutuhan beliau kepada harta ketika itu untuk menyantuni murid beliau, malah justru beliau keluarkan tulisan yang menggambarkan kepada kita bahwasanya beliau tidak butuh uluran tangan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian situ beliau mencela orang-orang yang nah meminta meminta Eh, harta umat manusia, harta naam umat atas nama dakwah. boleh mencela dengan sangat di situ. Nah, makanya boleh judul, boleh berikan judul dengan damul masalah, tercelanya meminta-minta. Dan di situ kesimpulannya adalah baik itu untuk atas nama pribadi ataupun atas nama dakwah hukumnya adalah tidak boleh. Nah, ikhwan ikram barakallahu fikum jami'an, ini semua kita sempat terangkan sebagai bentuk nah <clears throat> keterangan kepada kepada nah, umat bahwasanya begitu banyak orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah namun jalan yang mereka tempuh bukan jalan ahlu sunnah bukan jalan al jamaah jadi kalau ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah kemudian menamakan atas nama dakwah dan meminta bayaran dari santri dari ikhwah yang mereka ajarkan wallahi mereka ikhwan kiram penjahat dakwah jauhkan diri kita dari mereka karena ketika melangkah dari satu langkah yang salah, tidak mungkin hasilnya akan benar. Ketika jalannya sudah salah ditempuh, tidak mungkin akan menghasilkan nah hasil yang baik, hasil yang bagus. Otomatis akan salah juga. Intinya apa? Tidak akan ada berbarokah. Satu syubhat terakhir sebelum kita akhiri. Terkadang ketika kita mengkritik sebagai mereka yang mengambil upah dari santri, kemudian mereka mengatas, nah mereka memberikan alasan bahwa tidak ini gurunya tidak mengambil sepeser pun, ustadznya tidak mengambil sepeser pun. Ini hanya untuk uang makan santri, katanya demikian. untuk pada dengar ini? Hanya sekedar uang makan santri. Enam lagi berapa sih yang diambil? Taruhlah 300 ribu. Kalau dibagi dalam kalau dibagi dalam enam satu bulan berarti sehari mereka makan hanya 10 ribu. Dikali ini bukan dikali mereka, alasan mereka. Nah, apakah dibolehkan hal tersebut? mengambil uang santri hanya sekedar uang makan. Taruhlah ustadznya atau pengajarnya atau gurunya tidak mengambil sama sekali. Jawaban dari kami barakallahu fikum jami'an dan juga jawaban yang kami nah sempat tanyakan kepada beberapa masyayikh sunnah bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh salaf ridwanullah alaihi majma'in. Kesimpulannya di sini. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh salafun salih ridwanullahi alaihi majma'in. Siapa yang punya bukti dari kalangan salaf yang melakukan hal yang sama datangkan kepada kami wa anna lahum dalik dan tidak mungkin mereka bisa mendatangkannya. Nah, bahkan murid yang lebih banyak jumlahnya dari dari jumlah murid yang ada di markis kalian, pondok kalian, pesantren kalian. Imam Ahmad rahimahullah taala beliau punya majelis, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya majelis dengan murid yang juga jumlahnya ribuan. Imam Abdul Razak as sunan juga punya majelis jumlahnya ribuan. Kemudian panutan kita di zaman kita sekarang ini berkecimpung dalam dunia dakwah juga Syekh Mukbil rahmatullahi alaih juga punya murid yang jumlahnya ribuan. Nah, tak pernah kita dengar berita dari mereka saya mereka minta dari santri dari orang tua murid untuk membayar hanya sekadar untuk membuat naam uh, eh, uang. makan mereka untuk kembalikan nah uh, istilah mereka adalah uang itu diberikan oleh santri kepada pihak pondok dan pihak pondok hanya membantu untuk membuat menyalurkan makan mereka. Intinya apa? Pertama, tidak ada perbuatan salaf satupun yang melakukan perbuatan yang sama. Kalau kalian mengaku salafi, kemudian menyelisih salafi, tapi bagaimana mungkin kalian bisa mengaku itu adalah salafiyah? Ini pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua terkadang mereka katakan begini. Mereka mengatakan bahwasanya agar kegiatan belajar mengajar santri, agenda santri di pondok atau di pesantren lebih terorganisir. Jadi mereka tidak menyibukkan lagi untuk untuk mengurus isi makan mereka, mengisi perut mereka. Yang mereka yang mereka lakukan hanyalah belajar, mengajar, merujak dan semisalnya agar lebih terorganisir. Ya maksud mereka adalah agar hasil dari pelajaran mereka tersebut lebih maksimal. Dan kita punya jawaban juga bahwasanya para salaf ridwanullahi alaihim ajmain tidak melakukan hal tersebut seperti apa yang kalian lakukan. Apakah lebih terorganisir amalan kalian daripada enam amalannya para salaf? Kita bandingkan hasil apa yang ada pada kalian dengan hasil yang di zaman Nah, para salaf ridwanullahi alaihi majma'in. Mereka juga mencari makan sendiri, mereka juga punya waktu untuk belajar, menulis hadis dan ternyata hasilnya lebih lebih lebih memuaskan. Apa yang mereka persembahkan kepada agama Islam lebih bagus daripada apa di zaman sekarang ini yang mereka mengakui bahwasanya itu adalah untuk lebih terorganisir kegiatan santri. Intinya kalau menyelisihi salah tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada kebaikannya. Nah, kata salaf ridwanullahi alaihi majma'in Artinya apa? Eh, perbuatan salaf adalah perbuatan yang paling terbaik. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Eh, seluruh kebaikan adalah apa yang dilakukan oleh para salaf dan seluruh kejelekan adalah apa yang diada-adakan oleh perbuatan orang-orang yang terakhir. Intinya ikuti salafi, jalan engkau akan selamat. Kemudian yang berikutnya juga bahwa jawaban terakhir untuk sesi kita pada malam hari ini tentang nah ketika mereka meminta-minta dengan tujuan untuk makan dengan alasan katanya agar mereka lebih terorganisir nah jawaban kita juga adalah barakallahu fikum jami'an para para ulama di zaman terdahulu ketika mereka membuat majelis membuka satu majelis entah di rumah atau di masjid atau di mana itu tugas mereka hanyalah menyampaikan ilmu mereka tidak pernah mengurusi isi perutnya santri. Terserah mau lapar, mau kenyang, bukan bukan tanggung jawab si guru. Guru hanya tugasnya mengajar. Sampaikan hadis, sampaikan ayat, sampaikan pelajaran, sampaikan penukilan para ulama, selesai. Ya, adapun isi perut santri terserah. Bukan tanggung jawab guru. Mau lapar, mau kenyang, bukan bukan dosanya dia. Bukan juga tanggung jawabnya dia. Atau Nah, dengan jawaban yang pasti adalah kalau kalian juga mengurusi isi perut orang, isi perut santri, nah ini juga kita katakan tidak ada dalilnya. Para imam membuka majelis mereka tidak pernah mengurusi isi perut enam santrinya, muridnya, bukan urusannya dia. Yang mereka ajarkan hanya kita umat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang memakan dan meminum, mengutip terserah mereka. Dan ini yang kita dapati dari soal dari doa ridwanullah alaihim ajmain. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita belum membaca sedikit pun dari buku ini karena apa yang kita sampaikan pada malam hari ini kita anggap penting dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai pencerahan kepada umat tentang simbol dakwah Ahlussunnah adalah tidak meminta bayaran sama sekali dari orang yang mereka ajar.